Perlu diketahui bahwasanya kehidupan seorang hamba di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan tawasubil hak haq, tawasul sabar. Ini bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memberikan nasihat terutama kepada diri kita dan kepada setiap orang yang mendengarkan nasihat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, surat yang hanya terdiri dari tiga ayat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa Sesungguhnya semua eh, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh wa amilus salihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Yang mendapat atau yang memiliki empat kriteria dalam kehidupan mereka. Yaitu yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua melakukan amal soleh. Yang ketiga senantiasa mengajak manusia kepada kebenaran. Kepada al-haq. Dan yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian ketika menyampaikan al-haq, ketika menyampaikan kebenaran. Kemudian ada hal yang juga perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu permohonan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Jazakumullah khairan. Mereka semua yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Termasuk dalam hal ini adalah takmir masjid, al-irsyad, tegal, dan yang lainnya. Dan panitia, dan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semuanya ini sebagai uh, pemberat timbangan amal-amal kebaikan mereka dan kita semuanya di akhirat kelak. Termasuk dalam hal ini uh, radio sahabat ya. Radio sahabat muslim yang juga ikut menyampaikan atau merelai uh, ah, kajian ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini salah satu di antara kebaikan dan komitmen kita dalam berdakwah yaitu untuk membantu pemerintah dalam membina umat Islam, membina kaum muslimin agar menjadi menjadi umat yang baik, umat yang bermanfaat ya di dalam kehidupan mereka dalam membangun pendidikan, menyebarkan ilmu dan membina umat dan rakyat serta bangsa yang memiliki akhlak yang mulia, akidah yang benar, memiliki komitmen yang baik di dalam ikut serta membangun dan menciptakan masyarakat dan komunitas yang penuh dengan kebaikan sehingga bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju Allah banyak aturannya banyak langkah-langkahnya. Ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita wajib beriman kepadanya dan beriman kepada semua yang kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beriman kepadanya. Iman adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang pertama dan jalan yang utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang menjadi kewajiban kita untuk mengimaninya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman yakni tidak sempurna iman-iman kalian sehingga kalian saling mencintai ini satu dengan yang lainnya ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum maukah kalian aku beritahukan pada kalian suatu amal perbuatan yang dengannya kalian saling cinta satu dengan yang lainnya afsus salam afsus salam fima bainakum tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Inti dari hadis ini adalah bahwa jalan menuju Allah yang pertama harus dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita meniti jalan menuju Allah bukan sembarang jalan. Karena Allah telah menunjuki kepada hamba-hambanya jalan menuju Allah. Setelah beriman kepada Allah, adalah meniti jalan yang telah dihamparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian jalan itu diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini jalan yang kedua atau sebab yang kedua menuju Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti jalan yang telah dihamparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan hal itu dan mengumumkan jalan tersebut dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali surat Al-An'am ayat yang ke-153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu dan bahwasanya ini adalah jalanku kata Allah taala. Jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Niscaya kalian akan bercerai-berai. Akan ber, akan dicerai-beraikan dari jalan Allah yang lurus tersebut. Maka jalan menuju Allah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara jalan menuju Allah Azza wa Jalla adalah apa yang disebutkan oleh para ulama yaitu al-ghaf yaitu al-yaqdhatu 'anil ghaflah yaitu seorang bangkit dari kelalaiannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang mereka yang telah menuju Allah dan telah berhasil menuju Allah di antara sifat mereka dan langkah yang mereka lakukan dan jalan yang mereka tempuh adalah mereka tidak terlena dalam kehidupan dunia ini. Mereka senantiasa mengingat Allah Sentiasa menjaga diri mereka, perkataan dan perbuatan mereka, agar mereka senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam menempuh jalan menuju Allah, dan tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lalai dari negeri akhirat, hanya lantaran kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim banyak ayat tentang hal ini yaitu agar manusia tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia ini kemudian menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla di dalam surat al surat Al-A'raf ayat yang ke-205 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga ini merupakan peringatan bagi kita sebagai umat beliau. Allah Ta'ala berfirman, وَذِكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ Dan ingatlah engkau akan Rabbmu dalam dirimu. Tadarru'an wa Dalam keadaan rendah hati. Dalam keadaan tawadu. Dan kamu tersembunyi. Dunal jahrati tanpa harus dengan terang-terangan minal qawli dalam ucapan bil uduwi wal asal baik di pagi hari maupun di sore hari wala takun minal ghafilin dan janganlah engkau wahai Muhammad termasuk dan tergolong orang-orang yang lalai. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu kepada kaum mukminin agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala Jangan lalai dari melihat Allah. Termasuk bagian dari melihat Allah adalah beribadah kepada Allah. Wa aqimis salata li dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Sebagaimana Allah berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan kepada kaum mukminin, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu ya Allah atau uh, melihat Allah dan zikir yang banyak dan janganlah dan bertasbihlah mensucikan Allah di pagi hari dan di petang hari. Ini secara umum di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang mengingatkan kita untuk ya senantiasa mengingat Allah dan jangan sampai ghafil, jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179 Allah mengingatkan kepada kita bahwa di antara sebab-sebab orang itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka yang sehat, tidak menggunakan mata dan pandangan mereka untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak menggunakan hati mereka untuk mengingat Allah dan tidak menggunakan pendengaran-pendengaran mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang pada akhiratnya akibatnya adalah mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam akibat dari itu semuanya dari kelalaian Allah taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins dan sungguh telah kami siapkan neraka jahanam atau kami masukkan dalam neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mendorong mereka untuk beriman kepada Allah taala walahum a'yunun la yubsiruna biha dan mereka memiliki mata tetapi mereka tidak mau melihat dengan mata-mata mereka untuk melihat ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala walahum adhanun la yasna'una biha dan mereka memiliki adhan. mereka memiliki pendengaran-pendengaran mereka memiliki telinga-telinga tetapi mereka tidak mau menggunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang dengan ayat-ayat Allah itu mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah ta'ala. Ula'ika kal an'am. Balhum adallu. Mereka itulah ibarat sama seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang yang lalai. Maka salah satu sebab kelalaian manusia dalam kehidupan di dunia ini karena tidak menggunakan sarana yang Allah berikan dalam diri dia. Sarana untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Yaitu hati, penglihatan, dan pendengar dan pendengaran. Hati tempatnya ilmu. Hati tempatnya iman yang harus disiapkan oleh seorang untuk menerima iman itu. Yang mana iman akan masuk dalam hati dengan dua sumber, yaitu menggunakan pandangan, melihat ayat-ayat Allah, baik berupa ayat kauniyah, ayat berupa ciptaan-ciptaan Allah yang kita lihat di muka bumi ini. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala sirun dan di, di dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian melihat? Ini bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan pendengaran ayat-ayat kauniyah. Itu yang pertama, yang kedua adalah ayat-ayat sam'iyah yang dengan kita mendengar di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan hidayah, Jadi penyebab kesesatan manusia karena tidak menggunakan sarana yang Allah berikan pada mereka untuk mendapatkan hidayah itu. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjadikan mereka ibarat binatang-binatang ternak. Kalau binatang ternak masih ada manfaatnya. Seekor sapi yang dipelihara oleh tuannya, diberi makan oleh tuannya, diberi tempat oleh tuannya, dia mengenal tuannya. Dan dia berkhidmat kepada tuannya. Dengan dia digunakan untuk mengambil susunya. Untuk mengangkat barang yang berat di atas pundaknya. Di atas punggungnya. Itu manfaat dari binatang ternak. Ketika seorang berlaku baik kepadanya, memberikan hak-haknya, maka dia setia kepada tuannya. Sedangkan manusia Allah memberikan nikmat kepadanya dan berbagai macam nikmat. Tetapi dia tidak mengenal Tuhannya. Dia kufur kepada Allah. Makanya Allah menyamakan mereka. Bahkan menjadikan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Yaitu orang-orang yang kafir. Yang tidak beriman pada Allah. Yang setiap saat memberikan nikmat kepada mereka. Di dunia ini. Dalam kehidupan mereka. Dan berbagai macam nikmat-nikmat yang dengannya mereka menikmati kehidupan dunia ini. Tapi semua itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah. Maka status mereka lebih jelek dari binatang ternak. Yang mengenal tuannya. Yang mau berbuat baik pada tuannya. Dan berjasa kepada tuannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang manusia وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافل عن آياتنا لغافلون dan sungguhnya kebanyakan manusia mereka berpaling mereka lalai dari ayat-ayat kami maka mengingat Allah adalah mengingat ayat-ayatnya dan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah apa yang dimaksud dengan al-ghaflah apa yang dimaksud dengan kelalaian? Yang kita bahas pada saat ini. Yang kita diimbau untuk tidak terlena dalam kelalaian dalam kehidupan dunia ini. Para ulama mengatakan bahwa al-ghaflatu kelalaian itu adalah al-inghimasu fid dunya wasyahawati wa nisyanul akhirati yang dimaksud dengan lalai adalah seorang tenggelam di dalam dunia ini dan berbagai macam syahwatnya. Serta dia lupa terhadap akhirat. Itu makna dari al-ghaflah yang dikatakan oleh para ulama. Lalai. Al-ghaflah atau kelalaian seseorang. Maknanya adalah tenggelam, terlena dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, berbagai macam syahwat-syahwatnya yang ada di dunia ini. Serta seorang lupa terhadap akhirat. Maka dia kemudian akibat dari kehidupan yang terlena dalam kehidupan dunia ini, maka dia orang yang lalai itu bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh di dalam memakmurkan dunianya karena lalainya dari akhirat maka dia bersungguh-sungguh memakmurkan dunianya dunia yang fana dunia yang akan ditinggalkan itu yang dia makmurkan dia memperhatikan harta bendanya kekayaannya kehidupan duniawinya wa takhribul akhirah sementara dia menghancurkan akhiratnya. Dia merobohkan dan meruntuhkan akhiratnya. Karena dia sibuk dengan memakmurkan dunianya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah menjelaskan tentang kelalaian manusia. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun telah dekat bagi manusia akan perhitungan mereka yani hari kiamat hari perhitungan telah dekat bagi manusia wahum fi ghaflatin mu'ridun sementara mereka berada dalam kelalaian yakni mereka berpaling dari yaumul hisab mereka berpaling dari hari akhir karena mereka terlena dalam kelalaian dengan dunia ini Kaum muslimin rahimakumullah, maka orang yang ghafil, orang yang lalai adalah orang yang hidup di dunia ini dengan dia mengerjakan amalan-amalan hanya untuk memenuhi syahwatnya. Dia giat, dia semangat, dan dia tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa letih akan jasadnya, kecuali dalam memenuhi syahwatnya. Di semua upaya yang dia lakukan, kepayahan, keletihan pada fisiknya, hanya untuk memenuhi syahwatnya. Ini perbuatan orang-orang yang lalai dan ghafil. Waliyadzubillah. Demikian pula orang yang lalai. Dia adalah orang yang tidaklah dia mengorbankan harta bendanya dia mengorbankan kekayaannya, tenaga dan pikirannya, melainkan hanya untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan fisiknya, kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan orang yang ghafil adalah orang yang dia tidak menghendaki satu saat pun dari kehidupan dunia ini dari umurnya melainkan dia berada dalam kenyamanan, dia tenang, walaupun dia harus mengorbankan agamanya, walaupun dia harus menjual akidahnya. Yang penting, semua upaya usaha yang dilakukan adalah untuk kepentingan, kesenangan, kelezatan-kelezatan syahwatnya di dunia ini. Wal iyadzubillah, na'udzubillah min dalik. Inilah orang yang ghafil orang lalai yang hatinya tertidur dan terlena dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana" Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Waradu bil hayati dunia dan mereka ridho dengan kehidupan dunia ini watma'annu biha dan mereka tentram dengan kehidupan dunia ini walladzina hum an ayatina ghafilun dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa lalai dan lupa terhadap ayat-ayat kami. Jadi salah satu ciri orang-orang atau penyebab orang itu lalai dari akhirat, dari ayat-ayat Allah karena dia tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang beriman. Orang beriman dalam kehidupan dunia ini dia merindukan Allah Azza Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia selalu melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh karena keriduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih yang dia ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini adalah ciri orang-orang beriman. Yang mana Allah mengatakan barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya, jangan dia menyekutukan Tuhannya dengan siapapun. Ini ciri orang-orang beriman yang selalu mengharapkan pertemuan dengan Allah, mereka selalu berbuat amal kebaikan dan amal soleh. Mereka jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Adapun orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang lalai. Orang-orang yang tenang dengan dunia ini. Itulah orang-orang yang betul-betul lalai. Dan ciri mereka yang adalah tidak mau bertemu. Atau tidak ada kehendak dalam diri mereka. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka orang mukmin yang dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dia menjadikan dunia ini ibarat jembatan untuk menuju negeri akhirat. Cintanya kepada negeri akhirat. Dunia adalah hanya sebagai tempat persinggahan. Maka dia selalu berupaya dalam umurnya, dalam kehidupannya untuk mengisi kehidupan ini dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semboyan bagi orang mukmin bahwa al-waktu atau al-hayatu ibadatun. Hidup ini adalah ibadah. Kalau orang kafir mengatakan hidup adalah uang, hidup adalah duit, waktu adalah uang, waktu adalah duit. Tapi orang mukmin tidak demikian. Al-hayatu ibadah. Al-umru ibadah. Kehidupan dan umur manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan atau hikmah dari penciptaan langit dan bumi, hikmah dari penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah pada Allah Taala. Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Ini hakikat kehidupan orang mukmin. Maka dari itu Imam Ahmad bin Ambal pernah beliau ditanya ketika beliau sedang menjelaskan tentang mujahadatun nafs bahwa kewajiban orang mukmin adalah untuk bersungguh-sungguh di dalam dia beribadah kepada Allah di dunia ini. Imam Ahmad ditanya, mata roha. Wahai Imam, kapankah kita ini istirahat? Kalau kehidupan ini seperti apa yang kau jelaskan, yang penuh dengan mujahadatun nafs dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kapankah seorang mukmin beristirahat di dunia ini? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala kata beliau inda wad'i awwal qadamin fil jannati istirahatnya seorang mukmin adalah pada permulaan langkah kakinya yang pertama masuk dalam surga itulah istirahatnya seorang mukmin maka kehidupan adalah mujahadatun nafs bagi orang beriman Kehidupan ini adalah untuk mengisi dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Mengisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik ibadah yang khusus maupun ibadah yang bersifat, bersifat umum. Baik ibadah yang berkaitan dengan min Allah Maupun hablu minan, minan nas. Itulah kehidupan seorang mukmin. Kau muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada tanda-tanda orang yang lalai dan ghafil? Apakah ada ciri dari ghaflah, kelalaian, dan terlena dalam kelalaian itu? Para ulama menyebutkan bahwa ada sejumlah tanda dan alamat bahwa orang itu lalai, bahwa orang itu ghafil, bahwa orang itu terlena dalam kelalaian terhadap akhirat. Di antara tanda-tandanya adalah yang pertama at-takasulu an ta'atillah anit ta'at yang pertama diantara tanda orang itu lalai dan ghafil dia bermalas-malas dalam melakukan amal-amal ketaatan pada Allah taala Ini ciri yang pertama, tanda yang pertama. Maka seorang kalau melihat dirinya, bahwa oh dia malas beribadah pada Allah, malas melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, ini salah satu tanda yang ada pada dirinya bahwa dia itu ghafil. Bahwa dia itu lalai. Dari mengingat Allah. Dari mengingat akhirat. Dan ini salah satu di antara sifat orang-orang munafikin. Salah satu dari sifat orang-orang munafikin yang tidak beriman pada akhirat. Yang mereka berdusta dalam iman mereka. Yaitu mereka malas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Di antara tanda dan alamat orang-orang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu usala. Dan apabila mereka bangkit untuk mengerjakan solat maka mereka bangkit dengan penuh kemalasan. Ya, Yura'una nasa wa Allah illa qalila. Kalaupun mereka sholat, itu hanya sekedar untuk riak kepada manusia. Agar orang-orang beriman mengatakan bahwa mereka ini beriman. Atau dipuji oleh orang-orang beriman. yuraunan nas. Sholatnya mereka hanya untuk riak. Supaya dikatakan bahwa mereka ini beriman. walayat yadhkuruna Allah illa qalila dan mereka tidak banyak mengingat Allah dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedih, sedikit dan ini pun salah satu tanda ciri orang-orang yang roh yang gofil dan orang yang yang lalai maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sejumlah riwayat hadis baik riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim atau yang lainnya dari ulama-ulama hadis kita jumpai banyak di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau amalkan serta ajarkan pada umatnya adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Taala dari kemalasan dalam beribadah. Silahkan antum melihat buku-buku doa dari hadis-hadis yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dibaca oleh beliau dan diajarkan pada umat beliau Doa mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kelalaian, dari kemalasan. Di antara doa, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW di antara doa yang beliau baca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada engkau dari kelemahan dan kemalasan dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari ujian kehidupan dan kematian. Wa a'udzu bika min azabil qabri dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari azab kubur. Dan banyak lafaz-lafaz doa tentang perlindungan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-ajz wal kasal. Sekarang pertanyaan. Ustaz, apa perbedaan antara al-ajz wal kasal? Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Kasal aja'z itu artinya lemah. Sedangkan kasal itu artinya ma malas. al aja'z itu ketidakmampuan artinya. Contohnya seorang dia karena memang fisiknya maka dia tidak mampu melakukan sesuatu. Itu namanya al-ajiz. Sedangkan al-kasal seorang mampu melakukan sesuatu tetapi dia tidak mau mengerjakannya. Dia malas mengerjakannya. Seorang bisa berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi dia tidak mau. Kenapa malas? Karena malas. Sedangkan al-ajaz, seorang yang memang dia lumpuh, tidak bisa jalan. Itu namanya ajaz. Memang tidak mempunyai kemampuan. Seorang diberi kesempatan untuk bisa belajar Al-Quranul Karim. Tapi dia tidak mau membaca, tidak mau belajar. Kenapa? Malas. Ya. Lah orang yang tidak bisa baca Quran, itu nanti akan menyesal. Ketika dia diberi kesempatan untuk belajar, dia tidak mau belajar. Karena malas terlena dan kehidupan ini. Dia disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tetapi dia malas untuk mempelajari kitab Allah. Dia akan menyesal. Ini contoh kemalasan. Orang yang mampu sebetulnya untuk belajar Al-Quran, tapi dia tidak menyempatkan waktu untuk mempelajari, mempelajari Al-Quran. Karena faktornya malas. Atau menggampangkan. Atau meremehkan Sedangkan al-ajiz, orang yang memang misalnya, dia itu karena faktor kelemahan dalam pikirannya. Sulit untuk dia mengingat huruf-huruf Al-Quran. Karena memang ada kelainan dalam dalam dari sejak lahirnya. Ya, seperti anak-anak yang disebut anak yang luar biasa. Memang dia sanggup mereka itu namanya al-ajiz. Maka Nabi SAW minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari dua hal ini. Yang pertama dari al ajaz yang kedua dari Al-Kasal. al Kemudian para ulama mengatakan, kadang-kadang ya dari sebab kemalasan ini mengakibatkan al ajaz Seorang ketika masa mudanya tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar sholat, sampai tua dia sudah tidak sanggup lagi. Mencapai kepada al-ajas, al al Ini karena faktor di saat dia mampu, dia malas pada akhirnya sama sekali tidak sang, tidak sanggup. Jadi kadang-kadang kemalasan itu bisa berdampak pada al al ajaz. Jadi intinya bahwa Nabi kita Muhammad SAW mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari al kasali Maka seorang kalau dia melihat dirinya ada kemalasan dalam melakukan perintah Allah, maka hendaknya dia introspeksi dirinya. Yang sampai dia termasuk orang-orang yang yang ghafil, maka harus melawan hawa nafsunya. Harus melawan. Jangan dibiarkan. Seorang terbiasa tidurnya nyak di pagi hari, dengar azan tapi tidak tergerak hatinya untuk dia sholat ke masjid atau bangun sholat subuh, maka ini pertanda bahwa ada kelalaian dalam dirinya. Harus dilawan dengan dia memaksakan dirinya untuk bangun. Karena dalam ibadah pada Allah, terkadang orang itu harus dengan seakan-akan harus dengan cara memaksa dirinya. Maka dari itu contoh di antara bahwa dalam ibadah pada Allah atau dalam membiasakan diri untuk satu kebaikan itu ada unsur pemaksaan banyak contohnya. Banyak contohnya. Contohnya pendidikan tentang sholat yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wali, pada orang tua-orang tua. Muru auladakum bis salati wa hum ustad istidin. Perintahkanlah ke anak-anak kalian untuk mengerjakan solat ketika usia mereka tujuh tahun. Ketika usia mereka tujuh, tujuh tahun. Wadribuhum alaiha wa abna'u asri sinin. Dan pukullah mereka. Kalau meninggalkan sholat di saat usia mereka 10 tahun. Apa makna mukul ini? Makna memukul itu ada unsur memaksa. Tetapi pukulan di sini harus dipahami. Pukulan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pukulan yang memberikan pembelajaran. Bukan pukulan yang bersifat mengazab anak itu tidak. Karena pukulan ada dua macam. Ya, memukul itu ada dua macam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, dorbu takdibin yang kedua, darbu ta'zibin. Jadi ada pukulan yang bersifat memberikan pelajaran pada anak itu. Dan ada pukulan yang bersifat mengazab anak, menyiksa. Yang kedua ini tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan pada manusia, pada binatang tidak boleh disiksa, tidak boleh diazab. Jadi pukulan yang dimaksud Nabi Sallam bagi anak pada usia 10 tahun dan dia meninggalkan sholat, pukulan yang memberikan pelajaran. Perlu dijewer, dijewer. Ya. Perlu dirotan, dirotanlah. Tapi tidak membahayakan anak anak itu. Ini semacam pemaksaan. Ya. Diakui atau tidak, itu ada sejenis pemaksa, pemaksaan. Contoh yang kedua, bahwa kadang-kadang dalam ibadah itu memang perlu dipaksa. Diri kita perlu dipaksa. Hadis Nabi SAW tentang dua orang suami dan istri. Rahimallahu rajulan. Qama minal layl. shalla. Thumma wa aiqadha ahlahu. Fa in abad. Rashta ala wajhihal ma'. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت أهلها فإن أبى فإن أبى رشت على وجهه الماء Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang dia bangun di malam hari Kemudian dia sholat. Dan dia bangunkan istrinya. Dia bangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan, maka dipercikanlah air pada wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri, seorang wanita yang dia bangun di malam hari, dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Apabila suaminya uh, enggan, maka dia percikan air pada wajahnya. Apa makna memercikan air? Itu ada jenis pemaksa, pemaksaan. Tapi dengan lem, lembut, dengan cara yang yang sederhana. Jadi kadang-kadang bahkan memang diri ini harus dipaksakan. Kemalasan harus dilawan. Seorang yang malas dan dia tidak lawan kemalasannya, maka dia akan tetap malas sampai mati. Dia tetap malas. Jadi harus ada mujahadatu, mujahadah nafsu Ini alamat yang yang pertama. Alamat yang kedua, di antara tanda-tanda orang itu ghafil dan lalai yaitu istisgharul muharramat wattahamuna biha orang itu menggampangkan mengecilkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah jadi perbuatan dosa itu dianggap kecil hal-hal yang diharamkan oleh Allah dianggap kecil ini sangat berbahaya. Ini termasuk tanda orang itu ghafil dan orang itu lalai. Tatkala dia meremehkan dosa-dosa yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Karena orang yang ingat, orang yang alim kepada Allah, al-arif orang yang tidak menggampangkan dosa kecil. Orang yang tidak meremehkan dosa kecil. Nah kalau ada orang yang dia meremehkan dosa kecil, ini nanti akan berkembang kepada dosa yang besar. Kalau seorang sudah menggampangkan suatu dosa, dia anggap dosa itu kecil, maka suatu saat dosa-dosa yang besar juga tidak dianggap oleh olehnya. Bukankah orang yang terjerumus dalam perzinaan karena dia menggampangkan masalah memandang, dia tidak menahan pandangannya, dia tidak menganggap haram memandang seorang wanita yang bukan mahramnya, dia lemahkan masalah panda, pandangan. Maka dari sini kemudian menyeret dia sampai pada per, persinaan. Waliyahzubillah. Bukankah seorang yang makan harta riba karena dia menganggap kecil memakan harta-harta orang lain dalam waktu dalam di dalam jumlah yang kecil. Alah paling seribu rupiah, alah paling lima ratus perak. Sudah terbiasa makan yang yang kecil, menjerumuskan dia menjerumuskan kepada memakan yang yang besar. Dan apabila seorang telah terbiasa menganggap dosa yang besar menjadi kecil, nanti kalau dia mendengar ada orang berbuat dosa seperti ini, Allah itu kecil dibandingkan dengan aku. Kamu baru minum satu gelas komer. Aku dulu ya atau aku bisa dua liter, tiga liter. Subhanallah. Karena sudah menggampangkan do, dosa itu. Dan ini salah satu tanda kelalaian seseorang. Tatkala dia menggampangkan dosa-dosa itu. Mengecilkan satu dosa. Maka janganlah seorang menggampangkan satu dosa. Ini akan menjerumuskan dia kepada kelalaian. Kepada dosa-dosa yang, yang lebih besar. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Sesungguhnya orang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu ibarat sebuah ibarat dia duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Yakhafu an an yaqa'a alaih. Dia khawatir, dia takut kalau gunung itu menimpanya akan membinasakannya. Nah, orang mukmin melihat dosanya itu ibarat gunung yang besar di atas di atasnya. Dia selalu khawatir, takut kalau-kalau gunung itu jatuh menimpanya akan membinasakannya. Wa innal fajiro, adapun orang yang fajir, dalam satu riwayat orang munafik, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi faqala bi hakadha. Adapun orang pelaku dosa, Orang yang munafik, dia tuh melihat dosa itu, melihat dosanya, ibarat seekor lalat yang melewati atau hinggap di batang hidungnya. Dia sekedar dengan tangannya, menepis dengan tangannya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai iman seorang dalam dirinya Ketika nilai imannya, ketika imannya kuat, ketika imannya besar dalam dirinya, maka dia menganggap dosa itu adalah besar. Walaupun sebetulnya dosa itu termasuk dosa dosa kecil, tapi karena imannya kepada Allah, takutnya kepada azab Allah, maka dosa yang kecil itu dianggap dosa itu besar. Sebaliknya, orang yang selalu menggampangkan dosa, selalu terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dosa besar dianggap kecil. Jadi ini diantara tanda-tanda kelalaian atau seorang itu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai dari negeri akhirat. Orang yang meremehkan mengampangkan eh, dosa. Kemudian yang ketiga. Di antara tanda-tanda dan alamat orang itu lalai. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Yaitu ilful maksiati wa mahabbatuha wal jahru biha. Seorang menganggap maksiat itu sesuatu yang biasa. Menganggap maksiat sesuatu yang yang biasa. Dia jinak dengan maksiat. Waliyadzubillah. Karena ada manusia yang lari dari dari maksiat, takut pada maksiat. Tapi ada orang yang terbiasa dengan maksiat itu. Ya, Bahkan sampai pada mencintai maksiat. Alhamdulillah. Itu karena faktor kebiasaan, kebiasaan. Kalau sudah terbiasa dengan maksiat, maka suatu saat akan mencintai maksiat itu. Seorang kalau sudah cinta pada maksiat, sulit untuk dia berpisah dengan maksiat itu. Sebagaimana tatkala cinta, tatkala maksiat telah menjadi kekasihnya. Maka di antara orang yang lalai, ada orang yang terbiasa dengan maksiat dan membiasakan maksiat dalam dirinya sampai dia menjurus pada mencintai maksiat itu bahkan dia secara terang-terangan berbuat kemaksiatan tersebut. Ini menunjukkan sebagai tanda bahwa orang itu lalai dan hafil dari akhirat. Maka dari itu Nabi alaihi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun." Setiap umatku akan diselamatkan. Setiap umatku akan diselamatkan. Illa al-mujahirun. Kecuali orang-orang yang mujaharoh. Apa sih mujaharoh itu? Kemudian kata Nabi SAW, wa inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه Mujaharah itu adalah seorang melakukan dosa di malam hari, kemudian di pagi hari, sebetulnya Allah telah menutup aibnya, menutup dosanya. Tapi di pagi hari dia mengatakan pada temannya, Ya Fulan, aku telah melakukan tadi malam dosa ini dan dosa ini. Perbuatan ini dan perbuatan itu. Padahal di malam hari Allah menutupi aibnya. Tapi di, pagi hari, dia yang menyingkap aibnya meningkat dosanya di hadapan manusia. Maka orang yang berbuat dosa, kalaupun dia terjumus dalam dosa, sudahlah. Jangan Anda menceritakan kepada orang lain. Tobatlah kepada Allah. Sembunyikanlah dosa itu. Jangan sampai diketahui oleh oleh manusia. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Diamkan. Makanya kadang-kadang ada orang bertanya kepada kita, Ustaz, apa hukumnya seorang menceritakan masa lalunya sebelum dia menikah? Misalnya dia pernah berzina. Apakah dia harus cerita pada istrinya bahwa aku dulu pernah berzina? Maka kami menjawab, tutuplah aibmu. Allah telah menutupi aibmu. Kenapa anda mau ceritakan pada orang orang lain? Ya, jadi seorang yang mungkin pernah terjerumus dalam dosa di masa yang lalu, tutuplah aib itu. Jangan kemudian dibikin apa namanya? catatan harian. Aku tahun sekian sampai tahun sekian pernah berbuat ini dan berbuat itu. Aku tanggal sekian berbuat ini dan berbuat ini. Jangan tutuplah biarkan itu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mulailah lembaran yang baru. Mulailah lembaran yang baru dan kembali pada Allah, bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah, Jangan membuka aib kita. Jangan membuka cacat kita. Karena tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawabun. Kata Nabi alaihi wasallam, setiap bani Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda orang itu ghafil adalah dia selalu berbuat maksiat. tidaknya lalai dan gofil. Kemudian tanda keempat. Di antara ciri orang itu lalai dan gofil adalah tadi tadiul waktu min ghairi faidah. Menyanyiakan umurnya, menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya habis untuk itu. Waliyadzubillah. Banyak hal-hal digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini realita. Fitnah kita di zaman ini salah satunya adalah menurut saya ya WA, WhatsApp. Kalau ngaji males, baru baca Quran satu halaman ngantuk. Tapi kalau buka WA seribu pesan masuk, wah oh, satu persatu dibuka. Ya. Dijawab. Kalau yang bermanfaat, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau tidak bermanfaat, ini termasuk bagian dari menghambur-hamburkan waktu. Dan ini memang sarana ini ibarat senjata memiliki dua dua mata, tergantung orang yang menggunakannya. Kalau kita salah menggunakannya, maka kita akan sia-sia. Habis waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih kata beliau, "Ihris bima yang fauka." Ihris bima yang atau bima yang fauka. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jiz dan jangan kamu lemah. Wasain billah. Dan mintalah pertolongan pada Allah. Jadi kebanyakan manusia di antara tanda-tanda kelalaiannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, demikian selamat semangatnya. Dan kalau hal yang bermanfaat, mereka malas. Ya, itu di antara ciri kelalaian seorang. Tadi waktu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Coba kita lihat kalau musim Piala Dunia. Wah, masya Allah itu. Malamnya setelah isya disiapkan segala macam. Beli martabak, beli terang bulan, kopi di termos, cangkir-cangkir disiapkan. Luar biasa. Kalau mainnya jam 2, istirahat dulu, aku mau tidur ah, nanti bangun. Pernahkah tahajud seperti itu? Tak ada seperti itu kalau tahajud. Ya. Tak ada. Ini, ini contoh. Ya. Ini contoh. contoh. Tapi kalau piala dunia, Masya Allah, mata tidak boleh berkedip. Ya. Karena khawatir waktu kedip, tutup matanya, golnya mah masuk. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Tapi kalau ngaji malas. Ya. Datang kajian ngantuk. Ada alasan. Waduh aku ini begini, motorku bannya gembos, ini itu mau ngantar istri, mau ngantar anak, mau ini, mau itu. Ya kalau kesibukan ini, ya kesibukan ini kita terus kita ikuti, ya tidak bakal berhenti dari kesibukan. Tapi harus kita menyiapkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Harus menyiapkan waktu. Ya, jadi antara ciri dari orang yang uh, tidak ghafil atau uh, ciri kelalaian, tanda kelalaian adalah seorang yang dia menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Kita kembali pada firman Allah Subhanahu wal asri, "Innal insana lafi husrin. Demi masa semuanya manusia dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu dan umur. Karena umur adalah rasul mal. Umur adalah modal bagi orang mukmin. Dan kita pasti setiap orang di antara kita, saya, Anda dan semuanya akan menyesal ketika dia mati. Karena kesempatan itu sudah berla berlalu. Baru menyesal. Di saat yang sudah tidak ada, tidak ada gunanya. Di saat yang kita tidak mungkin kembali ke dunia ini. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, الناس أيام مجموعة إذا ذهب يوم ذهب بعضه manusia itu ibarat kumpulan hari-hari setiap satu hari itu pergi setiap satu hari itu berlalu maka berlalu pula dari bagian tubuhnya dari bagian manusia itu jadi kalau saya ibaratkan dari ucapan Hasan al-Basri kita ini ibarat kumpulan tanggalan. Ya. Antum tahu tanggalan ya? Yang disusun itu loh. Setiap satu hari sobek. Ya. Hari ini tanggal apa sih? Tanggal berapa sih? Oh tanggal 23 misalnya. Ya. Kemarin tanggal 22. Sobek uang. Ya. Besok terus sampai tanggalannya ha? habisnya kita ini begitu manusianya. Setiap hari kita sedang membuang tanggalan kita itu. Sampai habis mati. Sudah selesai di dunia ini. Maka itu manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlena. Waktu ini berjalan, kita tetap berjalan di tempat. Waktu ini berlalu. Dia tidak menunggu kita. Kita tidur, atau kita ngaji, atau kita sholat, atau kita di diskotik, atau di mana saja. Waktu terus berlalu dan terus direkam. Amalan-amalan itu di, direkam. Tidak ada satupun manusia tidak rekam amal perbuatannya. lah kalau sekarang rekaman itu bisa secepat mungkin Anda saya berbuat di Amerika sekarang rekaman yang ditunjukkan sekarang ini. Itu bisa diciptakan oleh manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Ya. Bagaimana kemarilah kita betul-betul menyadari tentang makna dari waktu dan u dan umur. Jangan sampai kita gofil, jangan sampai kita lalai. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, nikmatani maghbunun tinggi katsirun minan nas as wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan atau rugi dan dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan peluang waktu yang yang ada peluang yang yang ada. Setelah kita mengetahui beberapa tanda dari kelalaian dan al-ghaflah, kita ingin mengetahui tentang apa sebabnya ghaflah itu. Apa yang menyebabkan orang itu lalai dan ghafil? Para ulama menyimpulkan ada beberapa sebab. Ada banyak sebab. Saya akan bacakan, saya akan sampaikan sebagian dari sebab-sebab itu. Di antaranya adalah yang pertama, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ini sebab yang paling utama orang itu lalai dan kafir. Karena cintanya kepada dunia ini. Dunia yang fana. Dunia yang bakal berakhir. Dia menjadikan sesuatu yang dicintainya. Ini penyebab kelalaian, yang utama. Ini induk dari semua kelalaian. Karena hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran min zahiran min al-hayati dunya. Mereka hanya mengetahui hal-hal yang tampak dari dunia ini saja. Artinya kalau urusan dunia, Masya Allah. Ditanya tentang dunia dari A sampai Z, tahu dia. Tapi kalau tentang akhirat, tidak tahu. Tentang agama, tidak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka tentang akhirat adalah lalai. Jadi kalau urusan akhirat lupa, lalai, tidak ingat. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah. Tahu betul tentang dunia. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang makna dan tafsir ayat ini. Kata beliau fa inna nasi laysa lahum ilmun illa bidunya. Kata beliau kebanyakan manusia mereka tidak punya ilmu kecuali ilmu tentang keduniaan ini. Wa aksabiha dan ilmu tentang pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Wa suuniha dan ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Fahum fi aghdzaqun azkiya kalau tentang urusan dunia, luar biasa. Mereka cerdas, mereka pandai. Ya. Kalau dalam urusan dunia. itu, Tetapi wahum ghafiluna an umuriddin. Tapi tentang urusan agama, perkara-perkara berkaitan dengan agama, mereka ghafil. Lalai. Ma yang ma yang bid daril akhirah Demikian pula hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di akhirat, mereka lupa, mereka gofil, mereka lalai. Tapi kalau urusan dunia, mereka sangat alim dalam masalah dunia ini. Dan itulah realita kebanyakan manusia. Ya. Anda tanya kepada para pakar-pakar tentang dunia ini. Profesor, doktor. Kalau urusannya, kalau dunia, luar biasa. Tapi ucapan bismillah suruh baca Al-Fatihah enggak fasih. Ya. Banyak seperti itu. Baca Al-Fatihah enggak fasih. Padahal ini rukun salat. Salah satu di antara rukun salat yang mana Allah Taala Nabi SAW bersabda, "Awalu ma yuhasabu bil abdi yang qiyamah salat." Yang pertama kali dihisab oleh Allah Taala dari kiamat bagi seorang hamba adalah salat tapi mereka tidak tidak tahu tentang sholat. Bacanya karat karit. Ya. Ini contoh realita bahwa kebanyakan manusia lalai dari dari urusan akhir, akhirat. Tapi kalau masalah dunia, masya Allah. Masalah dunia, mereka adalah adkia, cerdas, pintar, pandai, tapi akhirat tidak. Jadi, hukum dunia, cinta pada dunia, dan bergelut dengan dunia salah satu penyebab utama kelalaian seorang dari dari akhirat. Makanya Allah Taala berfirman tentang mereka orang-orang yang mengetahui dunia. Allah berfirman tentang mereka, darhum ya'kuluna wa yatamatta'una." darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat yang ketiga. darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan dan menikmati dunia ini. Wa amal dan biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Fasaufa ya'lamun. Mereka pasti akan mengetahui. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang Jangan sampai dunia menjadi ambisinya. Dalam doa yang panjang, saya akan baca tingkatnya saja. Ya, awal doa itu berbunyi Allahumma qsim lana min khusyiatika, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Silakan Anda cari di buku-buku doa ada Allahumma qsim lana min khusyiatika. Kemudian ada di lanjutan doa itu wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ya Allah janganlah engkau jadikan dunia ini akbar hammina janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar wala mablagha ilmina dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari ilmu kami Doa. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca oleh beliau. Hampir pada setiap majelis beliau membaca doa itu. Agar jangan sampai Allah jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Karena tidak ada manfaatnya. Dunia ini fana. Maka dunia seperlunya. Islam tidak melarang seorang menjadi orang kaya. Menjadi seorang milioner. Islam tidak melarangnya. Jangan dikira ceramah ini kemudian mengatakan atau diartikan, oh kalau begitu orang muslim tidak boleh kaya. Tidak, itu keliru. Ya. Keliru. Karena hidup, apalagi zaman ini, kita butuh duit. Kalau zaman dahulu, tidak ada uang listrik, tidak ya. ada uang pulsa, tidak ya. ada uang rumah sakit, Gak ada uang sekolah. Sekarang ini tagihannya banyak. Tahu-tahu tok tok tok assalamualaikum. Pak tagihan listriknya pak. Tok tok tok assalamualaikum. Pak pulsanya habis pak listriknya. Kalau tidak mati. Jadi memang butuh dunia ini. Ya. Tapi ada tiga hal yang wajib diperhatikan oleh setiap orang yang ingin menjadi kaya di dunia ini atau orang memiliki harta di dunia dia seorang muslim. Yang pertama, harta yang dia miliki jangan sampai melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi silahkan seorang muslim, seorang mukmin menjadi kaya di dunia ini. Tapi yang pertama harus diingat, jangan sampai harta dan kekayaannya melalaikan dia dari dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Waman yaf'al dzalika faulaika kaumul khasirun. Dan siapa berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Jadi silahkan jadi orang kaya, silahkan jadi orang milioner, ya, silahkan punya segala macam di dunia ini, tapi jangan sampai itu semuanya melalaikan seorang dari mengingat Allah. Bahkan para sahabat dahulu, itu orang-orang kaya mereka, Utsman bin Affan, orang milioner. Ketika perang Tabuk, beliau menyerahkan 300 ekor onta kepada kaum muslimin. Ya, eh, 300 onta dikali aja sekarang. Satu ekor onta kira-kira harganya <laughs> mungkin sekitar 75 juta atau 100 juta. Silakan dikalikan. Ya. Eh, iya. Tapi apakah harta itu melaikan mereka dari Allah? Tidak. Ini yang, yang pertama. Yang kedua, harta yang diperoleh harus dari min bin halal. Dari pekerjaan yang halal, bukan dari yang haram. Dari hasil yang halal. Adapun, adapun seorang meminjamkan duit dengan cara riba, Kemudian dia menampung uang tiap tahun, tiap bulan, sekian persen dari hasil keringat orang lain. Ini tidak halal, haram hukumnya. Ya, jadi harta yang dimilikinya harus dari sumber yang halal, bukan dari yang haram. Yang ketiga, yang ketiga orang yang ingin menjadi kaya atau mempunyai kekayaan, dia harus memberikan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Ini tiga hal menjadi catatan bagi orang muslim yang kaya. Dan itu silahkan. Selama kita memperhatikan tiga hal ini, silahkan jadi orang kaya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin dan kaum muslimat. Rahimani wa rahimakumullah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala jadi cinta dunia salah satu sebab seorang itu lalai, ghafil dari akhirat. Kemudian yang kedua, yang antara sebab seorang itu lalai dan ghafil dari akhirat adalah al-jahlu billah azza wa jalla. Karena kejahilannya tentang Allah kejahilannya tentang Allah, tentang agama Allah, tentang ciptaan Allah, dunia akan dunia ini. Dia tidak paham tentang itu semuanya. Jadi orang yang jahil yang tidak mengetahui, tidak mengenal Allah dengan ciptaannya, dengan sifat-sifatnya, nama-namanya, ini menjadikan dia ghafil dan lalai dari akhirat. Dia tidak mengetahui apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa tujuan atau hikmah Allah menciptakan bumi dan langit? Allah men, apa hikmah Allah menciptakan manusia? Apa hikmah dari kehidupan ini? Karena dia tidak pernah belajar agama. Dia lalai dari mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka menjadikan dia lalai dari akhiratnya. Karena sedikit ilmu, dia tidak punya ilmu. Ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya. Ilmu tentang dunia ini. Untuk apa Allah ciptakan? Apa hikmah percintaan manusia dan jin? Ini menjadikan manusia pula lalai. Maka obatnya adalah ilmu. Obatnya adalah ilmu. Jangan mempelajari agama Allah. Memahami sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah Tujuan hidup di dunia ini. Oleh karena itu orang yang membekali dirinya dengan ilmu, dengan ilmu agama dan akidah yang benar, maka dia tidak akan lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Jadi al-ghafil, al orang yang ghafil, salah satu sebab utama adalah karena dia itu orang yang jah, jahil. Jadi al-jahlu yuaddi ilal ghaflah. Kejahilan itu menjadikan orang itu lalai karena ketidaktahuannya. Obatnya adalah il, ilmu. Oleh karena itu Islam memerintahkan pada umatnya untuk belajar ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan derajatnya oleh para ulama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu tentu yang dimaksud pada pertama kali kalau kita menyebut ilmu adalah ilmu agama ini. Karena ini yang paling penting. Baru kemudian ilmu tentang dunia duniawi. Dan Allah mengangkat derajat dua orang manusia yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim karena ilmu. Baik itu ilmu agama atau ilmu dunia. Siapakah dua orang itu? Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah angkat derajatnya dengan ilmu ketika beliau berhujah kepada kaumnya, para penyembah bin, bintang-bintang itu. Beliau berdialog dengan dengan mereka. Silakan baca dalam surat Al-An'am. Bagaimana Allah menganggap derajat Nabi Ibrahim karena ilmu dan hujah yang Allah berikan padanya untuk mengalahkan orang-orang musyrikin tersebut. Kemudian yang kedua, hamba Allah yang bernama dan nabinya yang bernama Yusuf alaihissalam. Allah mengangkat derajatnya. Dan ilmu yang Allah berikan padanya, yaitu kepandaian beliau dalam mengatur ekonomi negeri Mesir ketika itu. Allah mengangkat derajatnya. Silakan baca surat Yusuf. Allah mengangkat dengan ilmu dan ilmu. Jadi dua ilmu ini penting. Tapi yang terpenting adalah ilmu ilmu agama. kali. Ada hal-hal dalam agama ini yang merupakan fardu ain bagi setiap orang. Wajib dia mengetahui. Adapun ilmu dunia fardu kifah, kifayah. Kalau kadang-kadang pemerintah pun bingung kalau kebanyakan insinyurnya, doktornya, profesornya kebanyakan bingung ya dalam masalah dunia. Tidak tahu mau dikasih pekerjaan apa mereka. Tapi ilmu agama tidak. Ya, tidak pernah ada yang mengatakan, wah kita ini kebanyakan alim. Karena orang alim yang mengerti agama tetap dibutuhkan. Minimal untuk dirinya, untuk keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Tapi kalau profesor, doktor dalam bidang duniawi, kalau sudah ada di Tegal ini misalnya ada 10 profesor dalam bidang teknologi, itu sudah kebanyakan. Untuk kota seperti Tegal ini 10 profesor bidang teknologi itu kebanyakan. Paling dimutasi. Pak, Bapak dibutuhkan di Irian, pindah ke Irian. Pak, Bapak dibutuhkan di sini. Itu ilmu dunia, dunia. Tapi kalau ilmu agama dimanapun kita dibutuhkan. Minimal untuk diri, diri kita dan keluar, keluarga kita. Maka untuk mengetahui, eh, untuk meng, uh, uh, menunjukkan pentingnya il, ilmu itu. Itu pentingnya ilmu. Maka seorang tidak lalai adalah dengan dia belajar ilmu. Terutama ilmu berkaitan dengan agamanya dan akidahnya dan akhiratnya. Ya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, membedakan antara orang berilmu dan orang tidak tidak berilmu. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama, tidak sama, itu jelas. Maka jadi tidak ada jawaban di situ. Karena setiap orang tahu bahwa tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka salah satu penyebab kelalaian adalah al ghuflatu Al uh, eh, yaitu al-jah, al-jahlu. Karena kejahilan tentang Allah, tentang agama Allah. Kemudian yang kelima, di antara sebab yang menyebabkan orang itu ghafil dan lalai dari akhiratnya adalah disebabkan karena tulul amal. Bukan tulul amal, bukan pakai ain, pakai ham, hamzah. Tulul amal. Orang yang berangan-angan panjang. Ya. Angan-angannya jauh. Padahal umurnya pendek aku ingin bikin ini, aku ingin bangun ini, aku ingin buat ini dan seterusnya. Tahu-taunya pagi hari ke kamar mandi jatuh, geplak, koma terus langsung titik. Koma sebentar kemudian ti, titik. Ya. Jadi sudahlah kita ini apa yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan. Kita kerjakan apa yang ada di depan kita ini. Boleh sih orang bercita-cita, boleh saja. Kita tidak dilarang bercita-cita. Tapi jangan terlalu berangan-angan yang berangan-angan yang terlalu jauh. Karena kita dibatasi oleh umur kita. Jadi, tulul amal, angan-angan yang jauh, itu dapat menjadikan manusia lalai, wafil dari dari agamanya, dari akhiratnya. Karena tulul aman Maka dari itu ada perkataan ya yang disebutkan dari hadis Nabi SAW di antaranya hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda yahrumu ibnu Adam wa tashubbu minhu ithnatan Bani Adam itu bisa mencapai usia tua. Tapi ada dua hal yang tetap muda pada Bani Adam itu. Ya, walaupun dia sudah tua, tapi ada dua hal tetap muda padanya. Apakah itu? Al-hirsu alal mal wal hirsu alal umri. Semangatnya untuk mengumpulkan harta dan semangatnya untuk dia tuh panjang umurnya. Ya, tidak mau mati. Padahal mati itu ada sudah ada ketentuannya oleh Allah Taala. Ya, jadi ini cuma menyebabkan seorang itu dia lalai karena hirs alal mal. Bahkan naudzubillah min dalik ada orang-orang tua yang sudah usia lanjut tetap bekerja. Padahal dia itu punya anak. Anaknya sebetulnya bisa bekerja, bisa menggantikannya, ya bisa membantunya, tapi tidak. Tetap dia yang duduk kerja. Padahal sudah saatnya dia itu sebetulnya regenerasi. Sudah saatnya dia memberikan pengajian itu pada pada anak-anaknya. Tapi tidak mau. Ada sebagian orang seperti itu. Nauzubillah. Ini adalah masalah dunia. Hirs ala, dun, ala dunia. Jadi intinya bahwa amal, angan-angan yang panjang ini dapat menjadikan seorang lalai dari akhiratnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Beliau berkata dan sebuah perkataan beliau yang dari riwayat yang sahih dari beliau irtahalat ad-dunya mudbiratan dunia ini sedang pergi meninggalkan kita wartahalat al-akhiratu muqbilatan sedangkan akhirat sedang datang menuju kita dunia ini akan pergi karena kita melalui dunia ini dia pergi yang datang itu akhir akhirat Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Walikulli wahidatin minha banun." Setiap dunia dari dunia dan akhirat itu masing-masing ada orang-orangnya. Ada anak-anaknya. Dunia mempunyai anak, akhirat juga mempunyai anak. Artinya begini, ada orang-orang yang memang dia itu senang pada dunia, ada orang-orang yang juga dia senang pada akhirat. Fakunu min abnail akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat. Wala takunu min abnai dunia dan janganlah kamu menjadi anak-anaknya dunia ini. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena sungguhnya sekarang ini di dunia ini kita itu mempunyai kesempatan untuk beramal, tapi tidak ada hisabnya. Intinya amal di dunia ini. Sedangkan godaan besok di akhirat, hisabun wala amal. Adapun di akhirat yang ada itu perhitungan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jadi manfaatkan. Apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Ya, Jangan hanya bisa membuat program. Aku tahun sekian akan bangun rumah di sini. Aku tahun sekian akan bangun ruko di situ. Aku tahun sekian akan punya ini dan itu. Siap. Tahu-taunya belum tahun itu sudah ma mati. Ya. Lamin Yusuf walamin komi komisihi. Akhirnya tidak dapat Yusuf, tidak dapat kok komisnya bajunya Yusuf. Jangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Itu yang ada di depan kita. Adapun esok kita tidak tahu. Ya, banyak orang berangan-angan, tahu-tahunya dia besoknya mati. Ya. Ada orang sudah buat program. Hari Minggu ahad depan sama anak-anaknya pergi ke taman ini. Subhanallah, hari Seninnya mati. Sebelum hari Minggu mati. Sebelum minggu depannya mati. Itulah namanya program manusia. Dia dibatasi dengan umurnya. Yang dia tidak tahu tentang umurnya. Kemudian juga menjadikan seorang lalai dan ghaflah adalah banyak bicara dalam urusan-urusan duniawi, bukan zikir pada Allah. Banyak. Kalau sudah datang di majelis ngobrol, uh, yang diobroli jadi bahan obrolannya semua urusan duniawi atau politik. Wah, pulan begini, pulan begitu. Lupa pada zikrullah. Lupa pada zikrullah apalagi disertai dengan permainan-permainan entah itu domino, entah itu remi, entah itu apa saja. Obrolannya tidak ada obrolan akhirat. Apa ada orang domino itu urusan ngobrol masalah akhirat? Tidak ada. Kalaupun ada langkah. Ya. Orang main remi, lihat angka 5, 10, ingat akhirat, Tidak ada ingat akhirat. Ya. Ini realita. Ini termasuk amalan-amalan yang tidak tidak bermanfaat. Jadi orang kalau banyak bicara, tapi bukan zikrullah, ini akan menjadikan lalai. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'ad, jangan engkau atau jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai sholat lima waktu engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan membaca doa meminta pada Allah, ya Allah tolonglah aku agar sentiasa berzikir pada Engkau, agar senantiasa bersyukur kepada Engkau, agar sentiasa memperbaiki amal ibadahku. Itu doa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal yang juga kepada kita semuanya. Maka salah satu doa dan zikir sesudah sholat adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi seorang tidak bisa tidak bisa berzikir kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita tidak bisa ibadah kalau tidak ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka merupakan kewajiban kita untuk selalu minta dan mohon pada Allah Azza agar Allah menolong kita dalam berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat yang sering kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini artinya tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa beribadah pada Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa zikir pada Allah. Maka orang selalu zikir pada Allah, ini menunjukkan bahwa Allah mencintai orang itu. Allah mengingatkan dia agar selalu atau memberi taufik padanya untuk selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pada Allah itu ada dua macam ya. Zikrullah itu ada dua macam. Ada zikrul qalbi dan ada zikrul lisan. Jadi ada zikrul qalbi, zikir dalam hati seorang kepada Allah Ta'ala zikir ini yang merupakan aslul zikri pokok dari zikir pada Allah Ada zikir dalam hati apa ciri zikir dalam hati pada Allah Ta'ala zikir ini mencegah seorang dari melakukan maksiat pada Allah Ta'ala zikir ini mencegah seorang dari meninggalkan yang wajib begitu dia meninggalkan yang wajib dia ingat ada kewajibannya pada Allah Ta'ala Lalu kemudian dia mengerjakan yang wajib itu. Ketika dia akan melakukan maksiat, dia ingat bahwa oh, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka kemaksiatan itu zikirnya pada Allah ini mencegah dia dari berbuat maksiat. Ini zikrul qalb. Dan ini aslul zikri, pokok dan pangkal dari semua zikir. Kemudian yang kedua adalah zikrul lisan. Ini termasuk dalam orang itu baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar atau la ilaha illallah wa la syarika lah mulku walhamdu dan seterusnya dari zikir-zikir bersifat lisan. Ini pun tetap dianjur dianjurkan. Zikrul lisan juga dianjurkan, bukan tidak. Iya. Jadi ini uh, di antara hal yang berkaitan dengan zikir. Orang selalu zikir pada Allah, maka ini akan menjadikan dia tidak lalai dari mengingat Allah, tidak lalai dari kematian. Kemudian juga termasuk yang menyebabkan Gofla adalah al-ghaflatu anil maut wa daril akhirah. Seorang lupa pada kematian. Ya. Dia lupa terhadap kematian. Seakan-akan dia ini hidup terus dan tidak akan mati. Ini namanya ghafla lalai dari kematian. Menyebabkan orang itu lalai. Ya. Maka dari itu, ada orang, saya jangan heran ya, Salah satu tanda orang itu tidak lalai, dan ini diantara pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang kita menganggap itu wah berlebihan itu, Tapi itu menunjukkan bagaimana mereka tidak lalai pada Allah Ta'ala. Ada salah seorang salaf, rahimahullah, itu ada cari kertas di sakunya. Sering orang melihat, dia selalu mengambil kertas itu, dibacanya. Itu dimasukkan lagi. Nanti suatu saat lagi sebentar dan begitu lama angkat dilihat lagi. Setelah orang ini mati, diperiksa apa tulisan itu di satunya. Ternyata tulisannya adalah Wahai fulan, engkau ini diincar oleh kematian. Itu tulisannya. Kamu ini selalu dikejar oleh kematian. Jadi selalu baik. Karena dia selalu ingat ini. Ya. Dia, eh, bahwa dia ini sedang menuju kepada kematian. Ada lagi di antara manusia, dimanapun dia pergi, itu di tasnya ada satu sesuatu yang dibungkus. Dibawa kemana-mana. Ternyata dibuka apa yang dilihat? Kain kafan. Kain kafan dibawa. Pergi kemana meski ada bungkusan itu. Itu kain kafan. Ini jadi menunjukkan, ya bukan berlebihan, tapi menunjukkan bagaimana mereka ingat pada Allah Ta'ala. Tidak lari dari kematian, karena kematian pasti. Pasti. Jadi memperbanyak ingat pada kematian akan menjadikan seorang tidak lalai dari akhiratnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebetulnya sudah habis waktunya. Tapi ada satu poin yang belum tersampaikan, yaitu penanggulangannya. Setelah kita mengetahui tentang sebab-sebab dari kelalaian, kita ingin mencapai poin yang terakhir karena termasuk yang ditulis di judul ini. Yaitu bagaimana menanggulangi tentang kelalaian. Yang pertama, al-ilmu billah. Seorang harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan belajar dan berilmu yang bermanfaat al-ilmu nasiah mengenal Allah akan kebesarannya, keagungannya, rahmat kasih sayangnya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya. Kita harus mengenal itu semuanya. Jadi al-ilmu billah akan menjadikan seorang tidak lalai dari akhiratnya. Bagaimana kita berilmu tentang Allah? Harus belajar semua kembali kepada poros yang namanya il, ilmu dan derajat. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab. Tidak sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Dan yang mengambil pelajaran itu tidak lain hanyalah orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Ya. Jadi harus berilmu. Al ilmu billah wa bidinillah, ilmu tentang Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Muawiyah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bidin Padahal Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah memberikan pemahaman pada orang itu dalam agama. Bagaimana cara memahami agama? Ya dengan belajar. Tidak mungkin orang paham agama tanpa bela belajar. Islam ini bukan agama iling. Hanya ingat, renung, bertapa. Tidak. Itu bukan Islam. Itu Hindu. Ya. Duduk, bertapa, mikir, renung. Ya. Islam dan belajar dan menghafal. Dan mengaji. Menghadiri majelis ilmu. Menghafal ayat-ayat Al-Quran. Menghafal hadis-hadis Nabi. Itulah Islam. Dalam memahami Islam harusnya itu. Bukan duduk merenung, puasa putih 40 hari, hanya dia jadi pucat putih bener, karena tidak makan, hanya mati, bunuh diri. Itu bukan Islam. Ya, saya mencapai ilmu dengan belajar. Kemudian yang kedua, di antara cara menanggulangi dari ghaflah adalah memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap kondisi, hendaknya seorang selalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam, dalam semua aktivitas seseorang, itu ada doanya, ada bacaannya, ada zikirnya. Seorang akan tidur, dia berzikir. Baca doa akan tidur. Seorang bangun dari tidurnya, dia berzikir. Ketika dia akan masuk kamar mandi atau toilet, dia berzikir, baca doa. Keluarnya pun demikian. Keluar dari rumah, pergi ke kantornya, ke pekerjaannya, juga ada bacaannya, dan seterusnya. Ya. Maka apa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW dari zikir-zikir ini, mari kita amalkan, mari kita terapkan. Ke masjid ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, pulang ke rumah ada bacaannya, berzikir pada Allah Ta'ala dan seterusnya. Coba diamalkan itu semuanya. Ya. Itu harus dan beramal Kadang-kadang memang kita membawa buku doa itu bawa taruh saku. Akan masuk masjid belum hafal doanya buka. Oh iya ini doa masuk masjid. Baca. Ke doa ketika masjid belum hafal bikin tulis di kertas fotokopi baca jalan sambil jalan ke masjid sambil baca. Tapi ya tetap lihat kendaraan ya jangan sampai ditabrak mobil tabrak ini jangan. Ya, jadi itu cara bagaimana kita mengamalkan atau menghafal dengan mengamalkannya. Kalau kita amalkan insya Allah hafal. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, hanya disimpan di buku doa, taruh di saku, tidak pernah diamalkan, ya sulit untuk kita bisa menghafalnya. Maka dengan mengamalkan itu kita menghafal. Satu bulan, dua bulan insya Allah hafal. Zikir pagi sore, itu contoh. Zikir pagi petang. Kalau sekedar di buku dan kita tidak pernah baca, ya tidak akan hafal. Tapi kalau sering kita amalkan, nanti satu bulan, dua bulan sudah hafal semua itu karena diamal diamalkan. Jadi salah satu bentuk pikir pada Allah Taala. Kemudian yang ketiga yaitu menghadiri eh, di antara hal yang menjadikan orang tidak lalai atau menanggulangi lalai kelalaian adalah kiraatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca kitabullah. Dan tentunya saya tetap menekankan dalam membaca Al-Quran dengan memahami Al-Quran itu. Tidak sekedar baca. Berarti paling tidak kalau seorang tidak paham bahasa Arab, ya baca terjemahannya. Walaupun agak lambat, hatamnya tidak ada masalah. Ya, yang penting kita paham apa yang kita baca. Ya, jadi ini yang lebih utama, membaca Al-Quran dan memahaminya. Karena Al-Quran akan lebih bermanfaat bagi seorang kalau dia memahami apa artinya, apa kandungannya. Tapi kalau sekedar baca untuk berkah, itu kurang manfaatnya. Ya. Dan kebanyakan manusia, kaum musliminnya begitu. Baca Quran sekedar untuk alat berkah saja. Tentukan hari-hari tertentu, minggu-minggu tertentu dari kalau habis legi atau Jumat lagi baca Quran dari pagi sampai sore harus selesai. Tidak tahu apa bacaannya. Ini kurang bermanfaat. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan memahami. Kemudian berikutnya yaitu dengan mohon pada Allah taala, berdoa. Minta pada Allah taala agar kita jangan menjadi hamba-hambanya yang lalai dan kafir Mohon pada Allah. Allahumma la taj'alni minal ghafilin. Ya Allah jangan engkau jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang lalai pada engkau. Ya. Jadikanlah aku hambamu yang banyak mengingatmu. Itu termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ibadati. Jadi memperbanyak doa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak menggolongkan kita termasuk orang-orang yang lalai dan gofil. Kemudian berikutnya, termasuk upaya untuk tidak gofil dan lalai, yaitu menjaga sholat yang lima waktu ini ya wa aqimis sholata lidzikri kata Allah taala tegakkanlah salat untuk mengingat aku salah satu upaya agar seorang tidak lalai adalah menjaga sholat yang lima waktu Terutama bagi laki-laki yang dewasa yang tidak ada halangannya, sholat berjamaah di masjid. Ya, karena sholat di masjid itu kadang-kadang bukan kadang-kadang kebanyakan lebih sempurna daripada sholat sendirian. Bisa dibedakan Orang kadang kalau sholat berjamaah, dia mau cepat tidak bisa. Karena ada pemimpin, pemimpinnya, ada imam, ada imamnya. Dia tidak ruku kecuali setelah imam ru, ruku. Tapi kalau di rumah, ya tergantung. Apalagi kalau istrinya mat, oh sudah tambah cepat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya. Jadi kalau sholat berjamaah di antara manfaat sholat berjamaah di masjid, sholat kita itu akan lebih sempurna karena kita mengikuti imam. Tapi yang masjidnya juga masjid sholatnya benar. Ada tomak ninahnya. Karena banyak sekarang masjid-masjid kita ini sholatnya imamnya tuh cepat, Nggak tahu apa yang dibaca. Wallahu a'lam. Kita baru baca sampai Ar-Rahmanir Rahim. Imam sudah Allahu Akbar. Oh, bacanya gimana bacaannya ya? Kok bisa secepat itu? Ya. Jadi sholat berjamaah juga di masjid-masjid yang sholatnya, tumak nina, bacaannya, fasih, ini akan juga lebih sempurna sholat kita. Salah satu sebab juga yang menjadikan seorang tidak lalai adalah qiyamul mulai sholat tahajud. Sholat tahajud di malam hari ketika manusia sedang tidur lelap, bangunlah. Kalau tidak bisa di tengah malam, di akhir malamlah sekalian sholat subuh. Sholat tahajud, dua rakaat, empat rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Kalau rutin dikerjakan lebih baik, walaupun tidak banyak jumlah rakaatnya, tapi kita rutin mengerjakan walaupun jumlah rakaat sedikit, tapi rutin ini bermanfaat, menjadikan seorang tidak lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara apa yang disebut disebutkan para ulama tentang ilat upaya-upaya untuk tidak lalai dalam kehidupan dunia ini. Wallahu taala a'lam. Baik, sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum orang yang meminta dana untuk merayakan majelis-majelis yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kita harus memberikan? Ya, pada hakikatnya memang kita harus uh, tolong menolong dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa alal taqwa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal عَلى wal udwan Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan berbak dan waan dan jangan tolong menolong dalam berbuat permusuhan ya dan do, dosa. Jadi sedapat mungkin seorang bisa menghindar dia menghindar. Tetapi kadang-kadang perlu kita melihat uh, dari sisi maslahat maslahat. Apakah ada ancaman atau tidak terhadap diri kita, keluarga kita, ya. Maka kalaupun kita harus memberikan, itu kembali pada niat kita. Niatkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk misalnya hal-hal yang bermanfaat bagi manusia secara secara umum. Ya. Jadi pada dasarnya memang tidak dibenarkan, tidak memberikan, tapi kadang-kadang dalam satu kondisi tertentu, di satu tempat tertentu, dalam keadaan tertentu. Seorang mau tidak mau harus memberikan karena berbagai masalah, masalah yang dia yang dia hadapi. Maka dia tetap bertakwa kepada Allah semampunya. Iktakillah, mastatoktum, bertakwa kepada Allah semampunya. Itu jawaban kami wallahu alam. Karena kondisi masing-masing tidak sama. Seorang hidup di satu tempat, dia dan gampang menolak, maaf Pak, saya tidak menyumbang karena saya tidak setuju dengan acara-acara begitu. Itu kalau tempat tertentu. Anda tinggal di tempat yang lain, lain lagi ceritanya. Ya. Jadi ini kembali kepada ya itu tadi ittaqullah mastata'tum bertakwa kepada Allah semampu kalian wallahu taala a'lam. Jika kita merasa pernah berbuat dosa kemudian bertobat tetapi perasaan selalu bersalah, selalu ada apakah ini menunjukkan tobat kita tidak diterima? Tidak, ini termasuk was-was. Ya. Dan makhluk yang paling sedih ketika ada hamba Allah yang bertobat dari dosa adalah syaitan. Ya. Syaitan itu susah betul kalau ada hamba Allah yang tobat. Kembali pada Allah. Makanya dia itu datang membisiki orang itu untuk was-was. Ya. Oh, kamu telah berbuat dosa, dosa kamu dulu besar. Ya, ya apa kamu mengira bahwa Allah menerima tobatmu. Nah, yang dibisiki oleh oleh setan. Maka ini jangan digubris. Jangan digubris. Baca ta'awud yang banyak minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Seorang kalau pernah berbuat dosa, kemudian dia bertobat, maka sudahlah. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Tidak berusaha untuk istiqomah dalam tobat. Dan kalau ada bisikan-bisikan seperti yang dikatakan, ditanyakan dalam dalam pertanyaan ini, harus kita hindari. Harus kita hindari, jangan diikuti para itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi futur dalam beribadah kepada Allah? Nah, ini penting kita uh, menjawab dan pertanyaan ini bagus. Uh, futur itu semacam kejenuhan yang ada pada diri seorang. Futur itu ada. Dan dua ada sebabnya. Makanya di antara hikmah Allah menjadikan amal-amal ibadah ini banyak macamnya. Ya, ini salah satu nikmat dari Allah supaya seorang itu tidak futur. Ya. Dalam satu amal perbuatan. Ada amal ibadah namanya baca Quran, ada zikir yang lisan, ada amal ibadah namanya puasa sunnah, ada amal ibadah namanya uh, sholat tahajud, dan seterusnya. Jadi amal-amal ibadah itu ini salah satu apa namanya salah satu salah satu hikmah yang diambil dari banyaknya macam amal ibadah itu supaya orang itu tidak jenuh. Seorang kadang-kadang dia berpuasa Daud, tapi kadang-kadang sampai pada suatu saat dia capek puasa Daud. Iya. Ini bagaimanapun ada. Nah kita bagaimana berusaha untuk memvariasi amal itu memvariasi amal amal ibadah itu. Mungkin kadang-kadang dia ambil puasa Daud, kadang-kadang dia ambil puasa sunnah Senin Kemis, kadang-kadang dia ambil puasa tiga hari sebulan. Ini supaya tidak futur dalam ibadah, variasi dalam ibadah itu. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita tidak futur dalam amal ibadah, kita ini jangan memaksakan diri dalam satu amal. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk rumah beliau di sana ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian di sana ada seorang wanita. Kata Nabi Sallam siapa perempuan ini? Siapa wanita ini? Kata Aisyah ini wanita yang sholat di malam hari tidak pernah tidur. Apa jawab Nabi Sallam? Ma, jangan dia lakukan hal itu. Hendaknya kalian sholat semampu kalian. Jangan maksakan diri. Jadi beribadah dengan tidak memaksakan diri, ini akan menjadikan seorang itu hilang dari futur. Di saat yang ngantuk tidurlah. Hilang ngantuk bangunlah sholatlah. Iya. Kemudian juga majelis-majelis ilmu. Kita hadiri. Selama ada asatid yang memberikan pada kita ilmu, akidah yang benar, manhaj yang benar, maka kita datangi. Jangan hanya kita ini fanatik sama satu ustaz. karena kadang juga bisa menjenuhkan. Ya, ini variasi. Karena masing-masing ustaz dia punya kelebihan masing-masing dan ilmu yang masing-masing. Nah, kita perlu memadukan itu. Ini juga termasuk hal-hal berupaya untuk tidak jenuh. Kemudian kadang-kadang mungkin perlu ada kita mungkin keluar kota, kita ke tempat-tempat untuk tadabur, ya, melihat ayat-ayat Allah, melihat ciptaan-ciptaan Allah, melihat saudara-saudara kita kaum muslimin, antara mereka di desa atau tempat-tempat ini. Ini juga untuk menghilangkan futur dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebetulnya cara untuk menghilangkan futur. Wallahu a'lam. Apakah memakai jam tangan di tangan kiri termasuk tersebut pada kufar? Wallahu a'lam. Ya, saya ya tidak melihat hal itu ya jadi tidak melihat hal tersebut karena juga ada orang-orang kufar yang pakai tangan, ya, jam tangan tangan kanannya apa orang yang bertanya ini sudah mengadakan penelitian mencari orang kafir sekian banyak yang bukan muslim lihat jam tangannya sebelah mana paling yang bertanya ini belum juga belum meneliti ini hal-hal yang wallahu alam menurut saya bukan kaitan dengan masalah ini. Ya. Jadi kembali pada kadang-kadang kenyamanan kita dalam memakai jam tangan. Kadang-kadang ada orang yang nyaman pakai sebelah kiri, ada sebelah kiri, ada orang yang nyaman pakai sebelah kanan. Itulah sudah jangan di apa namanya kita hal-hal seperti ini kemudian kita yakni besar-besarkan ya wallahu alam. Saya cenderung ini bukan masalah yang berkaitan dengan tasabuh dengan kufar. Sekarang sedang demam batuk. Hah? batuk batu aki. Apakah memakai batu aki eh, Rasulullah SAW pernah mencontohkannya? Wallahu a'lam ya, saya tidak pernah mendapatkan riwayat, tapi juga tidak menafikan. Hanya saja fenomena ini memang ya sekarang ini lagi usum. Ya, lagi musimnya batu akik. Ya, banyak orang-orang memperdagang, memperjualbelikan batu akik ini. Kalau sekedar memakai, ya insya Allah tidak mengapa. Tapi yang lebih berbahaya, yang berbahaya adalah kalau ada anggapan-anggapan tentang batu aki ini. Bahwa ini bisa mendatangkan rezeki, bisa menjauhkan dari penyakit, dan seterusnya. Ini yang menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Saya pernah ditanya ketika mengisi kuliah umum di UNER Universitas Airlangga di Surabaya. Ada salah seorang pen, pen, pen, uh, pendengar dan kelihatan dia seorang dosen bertanya tentang batu aki ini. Apakah dia bisa mendatangkan dari kata orang bisa mempermudah rezeki, menghindarkan dari penyakit dan seterusnya? Apakah itu benar? Kata dalam pertanyaannya. Saya menjawab. Saya bertanya, misalnya, ini sebetulnya tidak mungkin. Tapi misalnya, kalau bapak mendapat hajar aswad, potongan dari hajar aswad. Kemudian dijadikan aki, Dijual dan harga yang mahal, mungkin sampai miliaran. Kira-kira orang yang mampu mau beli apa enggak? Katanya mau. Ya namanya hajar aswad, wong minyaknya jadi rebutan apalagi bah, batunya. Jadikan ah, aki. Nah. Mau ya? Mau kan? Nah, Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Ini la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka." Sesungguhnya aku tahu betul, kata Umar bin Khattab, bahwasanya engkau ini batu. Ini Umar mengatakan pada Hajar As Aswad, aku tahu betul bahwa engkau batu. Engkau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi celaka. Kalau saja aku tidak melihat, Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Lah Hajar Aswad yang kita sepakat Batu termahal kalau dijadikan aki itu tidak bisa memberi manfaat dan bisa madarat. Apalagi batu-batu yang lah, yang lain. Itu jawaban kami kepada orang itu. Jadi yang berbahaya kalau sampai batu-batu aki itu dianggap bisa memberi manfaat dan menjauhi mudarat. Itu bahaya syirik. Ya, wallahu alam. Jadi kalau sekedar orang itu pakai untuk ya memakainya, saya kira memang pada dasarnya boleh, tidak ada larangan. Yang berbahaya kalau sudah sampai pada menyekutukan Allah dengan sebab akik tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa ciri-ciri diterimanya tobat seseorang? Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyebutkan di antara dalam surat At-Tahrim dalam surat At-Taubah ya Allah menyebut tentang ciri orang yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah taala ada penyebutan at-taibunal abidun orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beribadah kemudian tentang wanita-wanita yang soleha Allah taala berfirman taibatin abidatin. Wanita-wanita yang bertobat dan wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah. Para ulama menyimpulkan dari ayat-ayat ini bahwa salah satu tanda, salah satu ciri tobatnya seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala, dia memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena Allah menyebutkan taib, kemudian menyebutkan abid. Itu salah satu tanda. Tobatnya seorang diterima oleh Allah Ta'ala, dia memperbanyak ibadah pada Allah. Untuk menggantikan amal-amal perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Waktu-waktu yang dia sia-siakan untuk dosa, dia ganti dengan memperbanyak ibadah, ibadah pada Allah Ta'ala. Itu salah satu tanda. Ciri. Yang kedua, ciri diterimanya tobat seorang hamba, hatinya lapang, dadanya lapang. Dia merasa lapang dadanya. Seakan-akan dia merasa mendapatkan jalan keluar dalam kehidupannya. Ya, ini salah satu tanda orang itu diterima tobatnya. Yang ketiga, di antara upaya, ini upaya untuk diterima tobatnya, orang itu tidak mendekati lagi tempat-tempat dan teman-teman pelaku dosanya yang sebelumnya. Dia hijrah. Secara maknawiyah. Karena hijrah itu ada hijrah yang secara nyata berpindah dari satu negeri ke negeri lain, dari negeri muslim, dari negeri kafir ke negeri muslim, dari lingkungan jelek ke lingkungan yang baik itu hijrah secara secara nyata. Ada hijrah secara maknawiyah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wal muhajir man hajara mana Allah anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Berhijrah secara mak maknawiyah. Itu diantara tanda-tanda tobatnya seorang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga kelihatan rahmat, rezeki dipermudah oleh Allah Ta'ala. Ini dua diantara ciri. Wallah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Wallahu Allah Kemudian pertanyaan berikutnya, Bagaimana tentang pendapat yang mengatakan ini kaitan dengan apa yang saya katakan tadi? Seorang yang pernah berbuat dosa, naudzubillah min dalik, misalnya seorang pernah berzina, kemudian dia menikah, apakah dia patut menceritakan tentang masa lalunya? Bahwa dia pernah berzina. Sekarang pertanyaan sini, ini kaitan dengan pernyataan saya tadi. Eh, eh, bagaimana tentang pendapat yang mengatakan jika sudah menjadi suami istri, justru harus terbuka agar tidak mendengar dari orang lain yang akhirnya jadi masalah. Ya keterbukaan itu pun ada keterbatasannya. Bukan kemudian terbuka semua dari A sampai Z diceritakan yang dong. Ya. Itu kalau istrinya mau menerima atau suaminya mau menerima. Kalau tidak menerima, malah kacau balau. Langsung ditinggalkan. Tak mau. Jadi ini hal yang fatal akibatnya. Jadi keterbukaan itu bukan berarti kemudian semua harus kita ceritakan. Ya. Mau kadang-kadang dalam masalah gaji, gaji duit, itu kalau sudah diserahkan pada istri, istri yang pegang duit, mau berikan pada orang tuanya tidak bisa. Harus minta izin pada istrinya. Dek, boleh enggak Pinjam 100 ribu untuk siapa deh? Untuk ibuku. Subhanallah. Ini karena terlalu terbuka. Padahal istrinya ini medit. Ya. Menguasai duit. Gaji suami harus semua pada suami pada istrinya. Harus ada laporan pertanggungjawaban. Subhanallah. Akhirnya suaminya sudah tahtal amr di bawah perintah istrinya. Ya, jangan Jadilah istri yang solehah yang menolong suaminya untuk masuk surga. Di antaranya dengan tetap menjaga hubungan seorang suami dengan orang tuanya. Salah satu hubungan silaturahmi suami dan orang tuanya memberikan sedekah pada orang tuanya. Jangan kita menjadi penghalang. Jadi kadang-kadang memperlu tidak terbuka. Tidak semua gajinya harus kasih istrinya. Harus ada sisikan Oh ini untuk ibuku. Ada cerita. Ini kisah nyata. Seorang pengusaha, dia memang tahta al-amr. Di bawah perintah istri. Di waktu Idul Fitri, dia mendapat banyak parcel dari apa namanya eh, teman-teman usahanya, pengusahanya. Wah Idul Fitri dan seterusnya. Jadi di rumah itu ada sekian banyak, mungkin delapan sembilan. Suatu ketika, ini masih mendekat menjelang Idul Fitri, sang anak ini suami pengusaha ini bawa salah satu dari parselnya ke rumah ibunya. Kemudian di malam Id, biasa, kadang-kadang tradisi kebiasaan, anak, anak, itu istrinya, anak-anaknya berangkat ke rumah ini, ibunya untuk salaman karena besok akan id. Dilihat sama istrinya, loh kok parcel ini ada di sini? Ditanya siapa yang bawa parcel ini? Kata sang ibu, ah, anakku, jadi pulang suamimu yang bawa ke sini. Diambil, bawa pulang ke rumah. Naudzubillah. Ini namanya ya apa? Gak tahulah jadi ini ini masalah keterbukaan, termasuklah masalah duit. Tidak mesti suami itu memberitahukan semua pada istrinya sumber kehidupan ini A, B, C dari ini. Akhirnya dia tidak bisa berbuat baik pada kepada orang tuanya, kepada kaum kerabatnya. Karena harus melalui satu pin, pintu, pintu ya istrinya itu. Jangan. Jadi janganlah kita memahami keterbukaan itu semua harus diceritakan, tidak. Ya. Kalau istrinya baik, solehah, dan insya Allah yang ada di sini semua ibu-ibu yang ada di atas, insya Allah wanita-wanita yang solehah. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi tidak semua seperti itu. Jadi manusia ini. Kadang-kadang kita juga harus menyisihkan dari harta kita ini untuk berbuat baik pada kerabat kita. Ya. Wallahu a'lam.